hmm, uh, kata apakah penegakan syariah Islamia dalam negara dalam mutlak yang dari macam-macam kelompok menyuarakan dengan versi yang beragam seperti sebut Tahrir dengan pemahaman filsafatnya dan dalam uh, tidak tidak tidak boleh memakai hadis ahad. Bagaimanakah konsep pemerintahan dalam tuntunan sunnah? Bagaimanakah sikap kita atau kewajiban sebagai muslim? Apakah eh, menumpahkan perhatian eh, apa? Menumpahkan perhatian terhadap khilafah Islamiyah? Apakah kelompok-kelompok tersebut termasuk firqah-firqah sesat. Jawabannya, kalau ditanya tentang kewajiban kita, maka di dalam hal kewajiban agama itu ada kewajiban terhadap rakyat, ada kewajiban terhadap pemerintah, ada kewajiban terhadap individu, perduain, ada kewajiban terhadap apa kelompok fardu kinayah iya. Maka kita mengenal kita ini siapa. Kalau Anda telah mengenal diri Anda bahwa diri Anda itu adalah presiden, maka Anda harus menerapkan syariah Islamnya dengan kekuasaan yang Anda punyai sebagai penguasa. Wajib hukumnya. Dan haram Anda menetapkan segala hukum yang menyelisihi syariah Islamnya. Ya, tapi kalau anda rakyat jelata, bagaimana mau mendirikan khilafah Islamnya? Mendirikan rumah aja setengah mati, perlu kredit dan sebagainya. Aduh, mau mendirikan khilafah Islamnya, mau mendirikan rumah tangga aja setengah mati, ngelamar anaknya orang nggak diterima-terima. Eh, iya, nah. sana maka bagaimana mau mendirikan khilafah Islamiyah? Ya hada ya miskin. Ha, kewajiban Anda sebagai individu kenalilah itu. Jangan kemudian nggak tahu diri. Kewajiban Anda sebagai individu sholat lima waktu. Zakat kalau Anda memang mempunyai harta yang telah mencapai nisab. Ya. Puasa Ramadan kemudian menunaikan haji kalau memang Anda telah mampu menunaikannya. Hak kemudian menunaikan amar ma'ruf naik mungkar. Hak dan perkara-perkara yang merupakan kewajiban kewajiban individu. Karena Anda adalah rakyat jelata nggak punya kekuasaan apa-apa. Maka Anda berarti rakyat jelata. Ya. Sebab kalau Anda sebagai rakyat jelata kemudian berpikir sebagai sekjen BPD berpikir tentang kondisi di Irak, kondisi Thailand, kondisi wah ini bagaimana Padahal sebagai anggota majelis akan ke itu semua akhirnya stres nah, membebani pikiran yang tidak semestinya Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan, nuhina anit takalluf kita dilarang untuk membebani diri apa yang kita tidak mampu padanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan batas kemampuannya. Anda sebagai individu wajib untuk beribadah ini dan itu, wajib untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu, yaitu ilmu agama yang memperkenalkan Anda kepada Allah, yang menjadikan Anda cinta kepada Allah, yang menjadikan Anda rindu kepada Allah, yang menjadikan Anda takut untuk melanggar larangan Allah, yang menjadikan Anda untuk bersemangat untuk beramal dengan amalan-amalan soleh itu kewajiban yang harus anda tunaikan ya kemudian kewajiban sebagai suami setelah menikah sebagai suami kewajibannya apa dituntunkan dituntunkan oleh syariah ha? maka syariah menuntunkan suami wajib untuk memberi nafkah dohir dan batin kepada istrinya syariah menuntunkan demikian demikian demikian pelajari itu ya karena sebagai apa kemudian pelajari tuntunan agama untuk menyikapi apa? adapun masalah khilafah islaminya masalah perdamaian dunia, masalah eh, perang Irak, masalah ini, ya Anda cukuplah dengan kemampuan yang Anda punyai. Kemampuan apa? Nah, kemampuannya doa. Ya sudah doa. Doakan. Saudara-saudara kita kaum muslimin. Hah? Yang menderita untuk mereka dilepaskan oleh Allah dari penderitaannya. Itu kemampuannya. Ya cukup sudah. Jangan membebani diri dalam perkara yang Anda tidak tidak mampu. Ha? Mestinya demikian. Ya. Di dalam Islam yang mempunyai uh, kewajiban untuk menerapkan hukum Islam itu penguasa Kalau ditanya dengan hukum dengan pemahaman bagaimana pemahaman salafus saleh. Sehingga kalau penguasanya pengikut salafus saleh, maka dia menerapkan hukum Islam dengan pemahaman salafus saleh. Kalau penguasanya ahli bid'ah, bagaimana? Maka ahli sunnah menuntunkan kepada rakyat untuk mentaati penguasa itu di dalam perkara yang ma'ruf dalam perkara yang baik dan mendukungnya dalam perkara yang baik itu dan berlepas diri dari penguasa itu dalam perkara yang mungkar berlepas diri dari penguasa yang mungkar itu dengan menasehati dia agar jangan melanjutkan perbuatan bid'ah dan mungkarnya itu ha? dan tidak mau mendukungnya dalam kemungkaran itu tetapi tidak boleh untuk memberontak kepadanya ha jadi memang mempunyai batasan sendiri-sendiri masing-masing untuk mengerti tugasnya apa sesuai dengan tuntunan agama ya nah Kata penanya, apakah kobo ilul amal pada jamaah tablir termasuk yang ekstrim dalam pemahaman roja pengharapan? Apakah hadis-hadis di dalamnya sahih atau ada yang baik dan maudhu? Oh, kitab ilul amal yang dikenal di kalangan apa yang dinamakan jamaah tablir, firqah tablir itu adalah termasuk daripada bentuk-bentuk fadailul amal yang ekstrim ya karena mengandung di situ hadis-hadis yang maudhu yang palsu ya, dan mengandung pula berita-berita tentang keutamaan amal dengan hadis-hadis yang baik sampai di situ diberitakan keutamaan gua Hiro ialah gua Hiro itu eh, tempat bermajelisnya para aktor, para wali kutub. Di dunia ini, menurut keyakinan Torekot Sufi ya, itu dikuasai oleh lima wali kutub di lima penjuru. Masing-masing wali kutub, wali kutub itu wali yang telah mencapai puncak kewalian. Masing-masing wali kutub da, itu menguasai satu penjuru. Nah, lima wali kutub ini setiap malam Jumat punya acara rakor, rapat koordinasi di Gua Hiro katanya. Cerita yang kemahana di dalam Fadailul Amal sehingga karena cerita ini orang-orang jamaah haji berduyun-duyun sampai bahkan dari mereka jatuh Nah, ketika di Arafah jatuh semik mati demi untuk mencapai gua Hira. Hah? Padahal gua Hira sebatas ialah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdulu sebelum datangnya wahyu sebelum diangkat jadi nabi itu berkholwat di sana bersendirian di sana karena mengatasi kebingungan batin beliau hak dengan kenyataan yang ada sementara tidak ada ilmu tentang apa ini penyembahan-penyembahan berhala ini sampai turunnya wahyu pertama di gua Hira tersebut mengangkat beliau jadi nabi hanya sebatas itu kedudukan gua Hira adapun nilai gua Hira itu persis sama dengan seluruh wilayah Arafah tempat orang wukuf di sana Gua Hira yang di atas bukit itu dengan yang di bawah bukit sama kedudukannya. Tidak ada keutamaan kelebihan Gua Hira itu dia di atas tempat yang tempat yang lainnya. Nah, coba karena cerita-cerita Khurafat akhirnya dalam perkara Fadailul Amal orang men, bersusah payah dengan segala jerih payahnya untuk mencapai sesuatu padahal tidak ada kelebihan daripada yang lainnya daripada repot-repot naik ke Bukit Arafat sudah di bawah saja berdiri kemah duduk di bawah wukuf di sana kan semua wilayah Arafah adalah buku tanggal 9 Dzulhijjah nah itu ekstrimnya kita Qadhailul Amal eh, dari Firqatul Tabligh ini dan begitu berbahayanya kitab ini untuk orang yang tidak mengerti tentang agama. Maka jangan saya nasihatkan jangan sampai orang yang mau belajar agama terus membaca buku yang penuh dengan racun tersebut racun pemahaman dan racun akidah. Ya. Nah, hmm. Kata penanya, lalu bagaimana dengan kaum sufiah yang mengklaim telah beribadah dengan cinta di atas derajat para ahli fikih adakah pembagian orang yang beribadah dengan cinta atau dalam kurung tasawuf atau dengan yang merujuk kepada ahli pada ahli fikih sebagaimana yang ana pernah baca pada buku-buku mereka yaitu katanya Imam Ahmad bin Hambal yang sangat memuji kedudukan mereka ahli tasawuf yang tidak bisa dicapai oleh ahli fikih kata Sufiah ha? Ada. Karena biasa cerita kurofat mereka sering membuat cerita-cerita dusta. Ya. Nah, jadi eh, perlu diketahui tasawuf itu semula sejarahnya dari generasi tasawuf pertama adalah orang-orang ahli sunnah yang beribadah berkhulwat menyendiri dengan ilmu. Nah, Abdul Wahid Al-Basri muridnya Imam Hasan Al-Basri itu seorang yang alim, yang berilmu dengan ilmu kitab dan sunnah. Terus karena melihat kecewa dengan kondisi masyarakat waktu itu, waktu itu aja sudah mengecewakan Nah bagaimana kalau lihat kondisi masyarakat waktu ini? Ya Allah, Anda tahu sudah. Nah, waktu itu sudah mengecewakan Abdul Wahid Al Basri ini. Akhirnya dia mengasingkan diri di di luar kota di apa pinggir hutan. Nah, Tidak mau bergaul dengan masyarakat. Tetapi di atas ilmu, ilmu kita bosan, Ya, dan karena dia selalu mengasingkan diri demikian akhirnya jatuh miskin akhirnya dia tidak tidak punya pakaian kecuali show pakai show pakaian yang pakai apa itu dari bulu domba pakai itu pakaian kukara pakaian orang-orang fakir nah setelah generasi Abdul Wahid Al Basri ini datanglah generasi berikutnya yang meniru jejak Abdul Wahid ini mengasingkan diri, dalam mengasingkan diri dari masyarakat, tetapi tidak pakai ilmu. Oh Allah. Akhirnya ditemani sama jin, ditemani sama para dedemit, setan-setan, karena tidak ada ilmu. Akhirnya terjatuh kepada bid'ah-bid'ah dan sirik-sirik. Nah, generasi belakangan ini yang terus kemudian sampai sekarang ini mereka yang masuk dalam kegiatan berkholwat, beruzlah, mengasingkan diri dengan tanpa ilmu. Makanya Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitab Al-Uzlah beliau menyatakan adalah bid'ah orang yang melakukan uzlah mengasingkan diri, pengasingan diri dari masyarakatnya ha, kalau tidak pakai ilmu. Jadi uzlah itu boleh dilakukan kalau dengan dasar ilmu dan dalam keadaan mempunyai bekal ilmu untuk beruzlah, mengasingkan diri dari masyarakat, Karena tidak tahan, khawatir agamanya rusak, khawatir imannya rusak dengan pergaulan masyarakat yang telah bejat, penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah, penuh dengan mahasiswa berbagai kemaksiatan akhirnya mengasingkan diri tetapi dalam kondisi sudah mempunyai bekal ilmu nah, ini selamat insya Allah adapun mengasingkan diri dalam keadaan jahil ia didatangi didatangi guru-gurunya dari kalangan jin dan setan karena menjauhkan diri dari guru-gurunya dari kalangan manusia ya jadilah hidup dalam khayal dan khurafat. Kata penanya, orang awam kalau ingin belajar agama Islam, kitab apa saja yang mula-mula harus dipelajari? Mohon disebutkan urutannya. Ya kalau belum belajar bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab ya sambil belajar bahasa Arab bolehlah untuk supaya mengisi hati dengan terjemahan-terjemahan tapi ingat terjemahan itu jangan percaya 100% paling tinggi kau percaya kepada terjemahan itu 30% paling tinggi tak boleh kau lebih Sebab isinya naudzubillah para penerjemah ini mengejar target terbitnya buku khianat dalam menerjemahkan ilmu para ulama. Maka di sana ada buku terjemahan tentang kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Judulnya bersihkan tauhid Anda dari noda syirik. Ya. Nah, di sana juga ada buku terjemahan kasus subuhat apa menyibak tabir eh, subhat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya juga ada terjemahan Al-Usul Jalakah Tiga Landasan Utama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab buku-buku akidah ini memperkenalkan Anda kepada perkara yang paling penting daripada uh, Islam, yaitu tidak. Nah, tetapi yang terpenting ialah banyak orang itu mempelajari agama dengan bimbingan guru. Jangan apa? Jalan sendiri. Ya. Apalagi dalam keadaan belum mengerti bahasa Arab, harus belajar bahasa Arab. Untuk supaya terbuka peluang baginya guna mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab. Hah? Kata penanya, Pak Ustadz, apakah ada dalil yang menerangkan bahwa setelah sholat fardu ada wirid asma Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu alam saya tidak tahu apakah ada riwayat demikian yang pernah saya pelajari apa setelah sholat fardu lima waktu masing-masing sholat itu kita setelah sholat itu dituntunkan untuk membaca uh, subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali eh, kemudian ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wa laul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Pas 100 kali. Dan kita membaca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, azim tiga kali. Juga kita membaca apa? Uh, apa? Uh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wa laul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hmm, dan bacaan-bacaan wirid yang ditentukan. Adapun Asmaul Husna, wallah alam saya tidak tahu dari mana ini uh, untuk membaca Asmaul Husna setelah sholat lima waktu. Hah? Kata penanya, apakah yang dimaksud orang tua durhaka kepada anaknya? Tolong jelaskan uh, anak uh, orang tua durhaka kepada anaknya yaitu kalau orang tua itu tidak menunaikan haknya anaknya. Ini sebenarnya istilahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ketika seorang anak dilaporkan kepada beliau durhaka kepada bapaknya. Yang melaporkan ialah bapaknya sendiri. ini dipanggil si anak ini dimarahi oleh Umar bin Al-Khattab kau tahukah bahayanya dosanya orang yang apa orang yang durhaka kepada bapaknya ah, demikian demikian anak ini kemudian tanya ya Amirul Mukminin dari tadi engkau hanya menjelaskan haknya ayahku yang harus aku tunaikan lalu hakku sebagai anak yang harus ditunaikan oleh ayah apa? Kata Omar, haknya anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya yaitu tiga. Pertama, memilihkan untuk anak ini ibu yang mulia, yang anak ini akan bangga dengan ibunya Yaitu ketika mau menikah memilih istri yang baik, yang anaknya itu bakal bangga kalau seandainya lahir dari rahim si perempuan ini anak turunannya. Hah? Yang kedua, haknya anak juga yang harus ditunaikan ialah memberi nama anak itu dengan nama yang baik ketika anak itu lahir. Hak. Yang ketiga ialah bahwa mengajari orang tua itu mengajari anaknya dengan Al-Quran was sunnah. Kata anak ini, wahai Amirul Mukminin, bapakku ini tidak menjalankan tiga-tiganya terhadap aku, tidak menjalankan hakku pada tiga-tiganya. Ibuku seorang budak hitam yang bodoh dan juga namaku Jola. Jola artinya kecoa. Masa kasih nama kecoa? Nama anak. Namaku jelek dan aku sudah dewasa seperti ini sampai hari ini tidak mengerti Al-Quran wala sunnah sama sekali aku tidak diberi kesempatan oleh ayahku untuk belajar maka Umar menoleh kepada si bapak ini mengatakan kepada si bapak ini wahai bapak sungguhnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada engkau Hah? jadi pengertian durhaka orang tua kepada anaknya yaitu ketika anaknya tidak menjalankan haknya eh, orang tua itu tidak menjalankan hak anaknya nah kata penanya yasin alif lam ro alif lam mim apakah itu sifat-sifat Allah Wallahu a'lamu bissawab. Banyak para ulama lebih selamat untuk menyatakan wallahu a'lamu bissawab tentang makna daripada semua potongan-potongan huruf di permulaan surat-surat tersebut. Nah, karena tidak adanya riwayat yang sahihah yang menjelaskan tentang riwayat uh, tentang pengertian potongan-potongan huruf yang di permulaan surat tersebut. Kata penanya, setiap selesai sholat lima waktu, saya selalu melafatkan melakukan sujud syukur sebagai syukur saya pada Allah karena diberi nikmat untuk bisa sholat lebih-lebih setelah sholat jamaah apakah hal tersebut bisa dikatakan beda? alasan saya sering melakukan itu karena banyak orang yang tidak diberi nikmat Allah seperti itu untuk melakukan sholat lima waktu. Tolong jelaskan masalah sujud syukur. Sujud syukur itu ialah sebagaimana diriwayatkan tentang perbuatan Nabi, yaitu beliau sujud menyatakan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya ketika ada berita yang menyenangkan beliau, beliau sujud. Ya, ketika adanya sesuatu yang menyenangkan beliau, beliau sujud. Adapun kemudian sujud syukur setiap selesai sholat lima waktu, ada perlu adanya dalil. Sebab kalau tidak ada dalil tentang permasalahan ini, maka yang demikian ini adalah perbuatan beda ya maka harus di dalam menetapkan tentang sesuatu amalan tertentu yang terus menerus dilakukan itu perlu adanya dalil barakallahu fikum ila ya Nah, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته